Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an kita lanjutkan pelajaran berikutnya masih mengenai syarah penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih terhadap pantun atau puisi enam yang dikarang oleh al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih yaitu Nadmil Waraqat. Pembahasan masalah apa? Masalah tingkatan idrak yang tiga yaitu dan, waham sama syak. Globalnya sudah kita sebutkan barakallahu fikum. Adzan sama al-wahm sama asyak itu menurut ahlu usul lain dengan menurut al fikih. Paham ya? Menurut ahlu usul itu lain dengan menurut ahlu ahlu al fikih Nah, barakallahu fikum. Dari menurut usuliyun berbeda dengan menurut fuqaha. Adapun menurut usuliyun yang namanya dzan itu adalah apa? dugaan atau sangkaan terhadap sesuatu yang kemungkinan besar dugaannya itu benar. Itu namanya dzan. Paham ya? Globalnya kita jangan pahami itu. Adapun kalau waham, waham ya, wahmun itu beda dengan wahamun. Kalau wahamun artinya apa? Wahamun. Apa? Wahamun bi al Mari di sini terus pesan masalahnya. Allah <laughs> Ustaz. Apa? Ragu itu waham, ini wahamun. Kan sekarang yang kita bahas adalah al-wahmu bisukuni al-ha. Nah, kalau wahamun bi fathi al-ha artinya apa kemarin? Benar atau keliru? Oh. Keliru. Eh, keliru artinya keliru. Artinya kholat Paham ya? Iya. Allah musta'an. Artinya kholatun ingat ingat ya, artinya kholatun Ikuti timbangannya, wahamun gholatun gitu. Wahamun gholatun Satu timbangan kan? Nah, ya, nah. Jadi wahamun artinya keliru. Artinya adalah kekeliruan. Nah, barakallahu fikum. Nah, yang diinginkan di sini adalah al-wahm. Yang nah, kalau al-wahm adalah sangkaan atau dugaan terhadap sesuatu namun kemungkinan besarnya apa? keliru. Itu namanya apa? Wahmun. Paham? Kalau syak bagaimana? dugaan atau sangkaan terhadap sesuatu yang tidak ada apa? Nah, barakallahu fikum eh, yang eh, dalam dalam bentuk sama. Eh, tidak menguatkan benarnya, tidak menguatkan kekeliruannya. Paham ya? Jadi sama-sama sangkaannya, jadi eh, sangkaan atau dugaan terhadap sesuatu yang dugaan itu sama-sama. Seimbang gitu ya. Tidak menguatkan kekeliruannya, tidak menguatkan juga tidak menguat juga kebenarannya. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau enggak dua, tiga. Kalau enggak dua, tiga. Ini berarti kan bimbang dia. Bingung itu loh. Enggak bisa menguatkan itu loh. Nah, berbeda kalau dhon. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah, masih belum yakin ya? Kalau tidak salah, dua itu dhon. Karena kemungkinan benarnya apa? Besar. Satu tambah satu berapa? Satu tambah satu itu kalau tidak salah tiga kemungkinan besarnya keliru berarti apa? Waham. Paham belum? Amin kita amin ya. ya. Itu menurut siapa? Menurut ahlu usul. Sekarang kita lihat menurut fuqaha. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, halaman 51 itu perhatikan. Nah, saya gabung itu. Wa li hadza yaqulun man tayaqqana taharata. Oleh karena ini mereka ahlu fikih mengatakan barang siapa yang yakin di atas kesucian, Wasakka fil hadas, kemudian dia ragu apakah sudah berhadas atau belum, tapi dia yakin dia atas kesucian. Wa hadhihi kalimatu syak tashmalu as-salasah. Nah, keraguan di sini, syak di sini mencakup tiga perkara tadi. Don, wahm sama syak. Fa idza tayaqqana annahu mutawaddi'un, thumma syakka hal ahdat aw la. Apabila dia yakin bahwasanya dia telah berwudu, kemudian muncul keraguan, apakah dia sudah berhadas atau belum? Wa ghalaba 'ala dhannihi anna muhdits tapi sangkaan kuatnya eh, sangkaan kuatnya bahwasanya dia sudah apa? berhadas. Fa innana nusammihi 'indal fuqaha syakkan. Nah, menurut ahlu fikih tetap dikatakan ragu seperti ini. Bukan dzan, bukan apa? Bukan dzan, bukan juga waham. Ragu dia. Paham belum? Tadi sudah wudu atau belum ya? Padahal dia awal sudah wudu. Sudah wudu tiba-tiba dia ragu. Sudah wudu atau belum ya? Ini enggak bukan dzan, bukan juga apa? Waham, tapi syak langsung itu. Karena menurut fuqaha cuma dua toh. Al yakin sama apa? Asyak. Oleh karena itu kaidahnya la nam al yakinu la yazulu bisyak. Yang namanya keyakinan tidak bisa hilang dengan keraguan. Mana itu? Gak ada dzan wala waham gak ada. Syak itu dalamnya ada dzan atau waham, nah, ikut situ dari jatuh. Enggak perlu dirinci-rinci lagi menurut ahlu menurut ahlu fikih. Paham belum? Nah, kita lihat. Wa idza kana al-marjuh annahu lam yuhdits eh, dan apabila dugaan kuatnya itu bahwasanya dia belum batal, dugaan kuatnya, tetap dikatakan ragu juga. Bukan dikatakan apa? Bukan dikatakan waham saya bukan, tetap ragu. Nah, fa syakun aidan indahum. Maka menurut ahlu fikih tetap dikatakan syak ragu. Wa idza tasawal amran fa huwa syakun kadzalika indahum. Menurut ahlu fikih walaupun dua-duanya nggak bisa menguatkan antara batal atau belum bisa menguatkan, tetap ragu juga. Paham Jadi menurut ahlu fikih cuma dua tok, yakin sama ragu. Yakin sama syak itu tok. Tapi menurut usul menurut ahlu usul ada tiga tadi. Paham belum bedanya ya? Jadi semuanya diletakkan pada tempatnya masing-masing. Fal fuqaha'u yastamiluna dhon wal wahm wa fi muqabalatil yaqin. Maka ahli fikih mereka menggunakan dhon dan waham serta syak ragu itu na barakallahu fikum fi muqabalatil yaqin lawan dari yakin. Yakin itu lawannya apa? Ragu. Dan ragu itu bagaimana? Ragu yang masuk dalamnya dhon, waham menurut ahlu fikih. Paham belum? Nah. Amal usuliyun fakama ilmuna. Ada perusuliyun sebagaimana yang kita ketahui. Walimada ikhtalafal usuliyin, usuliyun wal fuqaha rahimahullah. Nah, sekarang kenapa? Ahlu usul dengan ahlu fikih kok berselisih itu kenapa masalah kayak gini kok berselisih? Ikhtalafu, mereka berselisih kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara an al insan umurahu al yaqin. Mereka berselisih karena Rasulullah itu memerintahkan agar manusia itu membangun perkara-perkaranya di atas keyakinan. Amin ya? Karena apa? al yakinu la yazulu bisyak. Bahwasanya keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keraguan. Ai asy al-mutayaqqan, sesuatu yang dia yakini. Faqala alaihi salatu wassalam, maka Rasulullah mengatakan atau bersabda, "Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri, shalla salatan am arba'an, falyatrah syak wal yabni ala ma istaiqan. Perhatikan ini. Apabila salah seorang di antara kalian ragu di dalam sholatnya dia nggak tahu apakah sudah sholat tiga rakaat ataukah sudah empat rakaat. Falyatrah asyak tinggal maka hendaknya dia meninggalkan meninggalkan keraguan itu dan dia membangun di atas apa yang dia yakini. Paham ya? Oh, ini sudah empat atau tiga ya? wah yang ketiga? Berarti tambah satu lagi gitu loh. Oh sudah empat, sudah cukup berarti. nggak perlu nambah lagi. Karena nanti kalau tambah lagi 5 kan itu. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya barakallahu fikum kalau antum ragu misalkan nah ragunya sudah dapat tiga rokaat tapi ragu. tiga atau empat ya? Berarti kembali ke hukum asal 3 itu loh. Sudah dapat empat rokaat atau ragu. Berarti sudah 4 rakaat itu Oh iya. Kamu belum ini? Sudah rokaat. rakaat. Sudah 4 atau tiga ya Kembali ke empat karena antum sudah 4 rakaat baru ragu itu loh. Seperti itu. Jadi kembalikan ke keyakinan. Mana yang, yang antum yakini. Mana yang kita yakini? Wa qala fil ladzi syakka hal ahdatsa aw la. Nah, Rasulullah juga berkata dalam nah dalam sebuah hadis mengenai orang yang ragu di dalam salatnya, sudah berhadas atau belum itu loh. Apa itu Rasulullah mengatakan apa? La yang sarifu hatta yasma'a sautan aw yajdirihan. La yang sarifu hatta yasma'a sautan aw yajdirihan. Hendaknya dia tidak pergi, tidak berpaling dari salatnya hingga dia mendengar suara atau mendapati baunya. Suara apa maksudnya? Eh? Ya suara apa bunyi apa itu maksudnya? Suara kentut atau bau kentut. Tapi ini bau bau dan suara kentut siapa dulu? Nah, dulu dia sendiri. Kalau misalkan dia mendengar Allahu Akbar kalau dengar suara kentut, tapi bukan dia, dia nggak boleh berpaling. Apa maksudnya? Ini kembali ke dia, ke orangnya tadi. Jadi yang sampai keliru ya. Oh, berarti nanti ini maksudnya maksudnya kembali ke dia sendiri itu loh, paham ya? Maksudnya dia kembali ke orang itu sendiri. Orang itu jangan berpaling dari sholatnya sampai dia mendengar suara kentut dia sendiri atau dia menjumpai mencium bau kentut dia sendiri. Berarti kalau misalkan dia sholat kok tercium bau kentut orang lain, kan ada, ada mungkin ada ya seperti itu ya mungkin ya. Ada yang kentut seperti itu tapi kita tercium baunya itu bukan bukan kita itu loh. Kembali ke yakinan, kembali kepada yakin. Nah, barakallahu ini menunjukkan bahwasanya jangan sampai kita terhinggapi sifat atau nam sifat atau was-was bisikan-bisikan syaitan karena was-was ngeri sekali. Orang kalau sudah kena penyakit was-was itu hati-hati. Kadang dia ke kamar mandi aja. Mulai dari jam 11 siang, jam 12 belum keluar. Gak tahu ngapain, was-was. Paham ya? Oleh karena itu Al-Imam Ibn Jauzi rahmatullah alaih mengarang sebuah kitab bahwa Talbis Iblis itu di dalamnya kisah masalah was-was banyak sekali itu. Was-was ada orang junub, dan mandi berkali-kali, tetap belum yakin. Akhirnya jebur ke sungai atau lautan gitu baru alhamdulillah sudah mandi. Was-was. Hati-hati itu. Dulu di jamaat tidak perlu sebutkan namanya ada salah satu ikhwah itu yang dia punya was-was, itu kalau dia mau ke kamar mandi sebelum duhur itu harus ancang-ancang satu jam sebelumnya. Padahal cuma kencing. Karena dia merasa ada sesuatu itu ya, udah kencing, udah bersih, sudah dicuci, itu merasa ada yang keluar lagi, ada merasa, nah itu semua bisikan-bisikan syaitan. Nah, disebutkan Syekhul Islam Nutaimiyah Taimiyah alaih yang sebetulnya keadaannya hendaknya dirasa memutuskan. Enggak enggak keluar. Amin. Ya? Karena kalau kita ngikuti itu terus, nggak selesai-selesai. Ada juga orang Yaman waktu itu, ini kisah aja ya. Nah, dia kena was-was ketika wudu. Dia wudu itu basah semua ini. Puasa nih, puasa nih, puasa. Enggak tahu wudunya bagaimana, jadi wudu berkali-kali. Orang udah selesai salat dia masih wudu. Itu aja loh kejadian kita lihat. Uh, masyaallah. Ujian, itu semua ujian. Jadi penyakit was-was hindari. Karena was-was apalagi dalam ibadah itu susah. Kadang was-was dalam ibadah juga ada dihinggapi ketika was-was baca surat apa? Ketika takbir oleh ihram. Ya, biasanya dihinggapi seperti orang sufi ya. Jadi takbirnya harus benar-benar menurut dia tuh gimana ya? Harus pas jadi gitu kalau Allah dulang lagi. Allah terlalu panjang, dulang lagi. Seperti itu. Mas-mas, kalau kita langsung Allah. Kita eh membangun ibadah kita barakallahu fikum semuanya dari ilmu cuman ketika untuk melepaskan kan don kalau kita melepaskan gak mungkin kita langsung Allahu akbar itu Gak perlu kan? Dan aja. Sangkaan apa? Sangkaan benarnya kuat itu loh. Dah apa? Coba pundak atau telinga. Cuma telinganya itu. Jadi gak perlu Allah, Akbar. Belum yakin. Lihat dulu di pas belum. Gak perlu. Apa maksudnya ya? Ini contoh. Contoh dalam artian kalau gerakan-gerakan ibadah seperti itu semuanya kita bangun di atas apa? Na'am barakallahu fikum. Na'am di atas dalil namun untuk meyakinkan itu apa dengan dan tadi itu. Namanya dan yang dan rajih maksudnya. Dan rajih itu kita yakin sudah pas gitulah. Karena sangkaan kuatnya benar gitu istilahnya. Nah, seperti itu. Berikutnya barakallahu fikum, lakin minal ibadati ma yakfi bihi ghalabatud dhann 'ala al-qawl rajih Namun ada sebagian ibadah-ibadah itu yang enggak cukup kalau cuma sekedar apa? menguatkan dugaan atau prasangka saja menurut pendapat yang kuat. Kamasalati syak fi seperti permasalahan ragu di dalam solat. Hal solat salatan am arba'an? Dia sholatnya tiga rakaat, sudah tiga, baru tiga rakaat atau sudah empat. Nah, fayat rajah endahu anhu sholat arba'an, atau sholat salatan, inhu ya'malu bihi. Ini perhatikan ini. Jadi kalau ragu seperti itu, maka hendaknya nyata rajah. Dia menguatkan menurut dia, bahwasanya dia sudah sholat empat atau sholat tiga, setelah itu beramal dengannya. Maksudnya dia harus yakin. Misalnya sudah sholat, tuh, oh, sudah empat atau tiga ya? Sudah empat ini. Nah, udah berarti empat selesai urusan. Oh, udah tiga berarti nambah satu lagi. Kalau sholat duhuran itu. Seperti itu harus gitu kalau enggak gitu nanti kita termakan waswas tadi, enggak selesai-selesai. Naam. Wa kadzalika man syakka fi 'adad tawaf. Demikian juga orang yang ragu mengenai jumlah tawaf. Tawaf itu kan berapa kali? Berapa putaran? Tujuh kali putaran kalau ragu, ini iya, nama atau tujuh? Harus yakin di situ dalam arti harus dipastikan. Wah ini kayaknya, wah ini baru, sudah tujuh, sudah selesai ya? Wah ini baru enam, berarti nambah satu lagi. Nah, kalau nggak begitu kan nggak selesai-selesai. Nah, Wa ada di sa'i dan juga berkaitan dengan sa'i. Eh, Safa Marwah berapa juga? Tujuh kali juga. Harus yakin. Ketika dia ragu harus menentukan itu loh. Mungkin oh, kayak baru enam, buat tambah satu lagi. Itu caranya. Oh, berarti sudah tujuh, Sudah selesai. Nah, wa ada di al-jamarat melebar jumlah juga. Idza rama berapa kali jumlah? Hah? Tujuh lemparan ya? Tujuh lemparan. Enggak maksudnya sekali lempar berapa? Tiga itu tiga ritual. Ya enggak? Sekali lemparan berapa jumrah? Berapa jumrah? Sebab hasayat ya. tujuh batu ya. Cuman memang tiga. enam tiga tempat itu teman istilahnya enam masing-masing kan tujuh. Nah, itu nanti ragu, nama atau tujuh. Dibangun di atas mana yang dia yakini selesai urusan. Paham itu ya? Nah, Kam hasatan wa tarajja 'indahu ahadul amrayn fa innahu yabni 'ala ghalabati dhann 'ala al sahih Nah, dia ragu berapa batu yang sudah dilempar tadi, maka hendaknya dia menguatkan wa tarajja 'indahu Na'am barakallahu fik ma'hadul amrayn, maka hendaknya dia menguatkan di sisinya salah satu di antara dua perkara yang diragukan tadi itu. Akhirnya kemudian nah, kemudian fa innahu yabni, kemudian dia membangun di atas apa? dugaan atau sangkaan yang paling kuat alal qauli sahih ini berdasarkan pendapat yang sahih. Jadi kalau ragu langsung dibangun di atas sangat kuat. mohon udah. Oh, ini baru 6 misalkan. Tambah satu lagi. Gitu caranya. Kalau enggak gitu enggak selesai. Amma ala madhhabil Hanabilah fa innahu yabni 'ala yaqin nam adapun menurut pendapat Hanabilah, Imam Ahmad, maka dibangun atau dia harus membangun di atas keyakinan. Wala yumkin an yasta'mil dzan dan tidak memungkinkan kita menggunakan dzan atau prasangka atau dugaan. Namun barakallahu wa kumullah gerakan-gerakan salat kita pada asalnya kita ber istilahnya istilahnya ingin melakukan dengan secara yakin yakinlah semoga pas dan tepat. Tapi kan dugaan tepat, dugaan juga. Kami yang menggunakan misalkan nah kita misalkan ngangkat tangan kan hatta kibah ya, seperti ini. Ini kan kita pakai prasangka, semoga pas itu. Ada pun kalau kita untuk yakin harus lihat. Padahal sholat kan enggak boleh toleh-toleh. Nah, berarti kita dibangun di atas tadi. Mau di atas ilmu benar, cuman dugaan kuatnya kita yakin semoga benar kita ada. Oh, insyaallah ya. Semoga pas kita ada. Nah. Sedikit lagi. Idan tabayyana anal ilma idrakus syai' ala ma huwa alaihi. Naam. Jika demikian berarti nampaklah bahasanya ilmu itu mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ingat-ingat ya, mengartikan ma huwa alaihi itu ala haqiqatihi. Artinya itu artinya. Eh, ma huwa alaihi artinya ala haqiqatihi. Jadi mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya itu namanya ilmu. Wa annahu yanqasimu ila qismain bahwasanya ilmu terbagi menjadi dua, daruriyun wa nadhariyun. Ilmu yang daruri, ilmu yang nadhari. Ilmu daruri itu ilmu bagaimana? ilmu yang secara langsung, secara darurat orang tahu. Api itu panas. Enggak perlu dalilnya mana? Kalau api itu panas. Langit itu di atas, dalilnya mana? Sesuatu keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Dalilnya mana? Itu perkara daruri. Perkara daruri, perkara darurat orang langsung tahu terpatah pada benda. Nah, itu enggak butuh dalil. Yang nadhari ini yang butuh dalil. Katanya sholat itu harus butuh niat. Naam, dalilnya mana? Innamal a'malu niat, Kan itu. Cuman kalau niat sholat tidak perlu dilafatkan. Karena apa? An-niyah mahalluha fil qalb wa dzikru mahalluhu fil lisan. Paham itu ya? Kaidahnya itu ya. Niat tempatnya hati kalau zikir di lisan. Nah, enggak perlu kita itu nawa itu enggak perlu. Nah. Wa annal jahla 'ala qawli sahih dan bahwasanya kebodohan itu berdasarkan pendapat yang sahih wa adamu idrakus syai' bahwasanya bodoh itu tidak mengetahui sesuatu. Nah, tidak mengetahui sesuatu apapun ini ada dua jenis. Jahal murakkab sama jahil basit. Kata beliau, wa annahu yanqasimu ila qismain, basitan wa murakkabin. Basit itu istilahnya apa? Kebodohan yang wajar, orang yang enggak tahu. Wa murakkab itu kebodohan yang ganda atau berlipat-lipat. Paham itu ya? Fal itu adamul ilmi mutlaqan ya enggak? Maka kebodohan yang basit itu benar-benar dia enggak tahu itu loh anak kecil belum belajar tanya dua tambah dua berapa wallah alam nggak tahu itu jahil apa namanya basit nah ada orang sudah besar sudah belajar eh, sok tahu lagi, paham ya? Hanya dua tambah dua, dua tambah dua lima misalkan. Itu nama jalan apa? Murakab. Kita lihat sini. Wal Murakab wa idraku syai' ala khilafi ma huwa alaih. Adapun Murakab itu adalah mengetahui sesuatu nah barakallahu fikum tidak berdasarkan hakikatnya. Paham ya? Mengetahui sesuatu ala khilafi ma huwa alaih, mengetahui sesuatu di atas apa? di atas apa? Di atas ini kalau diartikan letter enggak bisa. Artikannya enggak letter lagi ini. Artikannya ala hakikatin. Jadi ala khilafi hakikatin. Jadi mengetahui sesuatu menyisih daripada hakikatnya gitu. Kalau antum artikan setelah letter rusak nanti artinya perhatikan. Eh, mengetahui sesuatu di atas menyisih apa-apa yang dia berada di atasnya. Panjang kan? Orang bingung apa maksudnya ini. Ngartikannya apa? Ngartikannya langsung mahwa ala itu hakikatih. Jadi idraku syai' ala khilafi hakikatihi. Mengetahui sesuatu Nah, barakallahu fikum menyelisih daripada hakikatnya. Udah, udah. Hakikatnya 2 tambah 2 berapa sih hakikatnya? Berapa? Empat. Paham ya? Nah, kalau dia malah ngatakan lima berarti menyelisih hakikatnya. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum Wa tabayyana lana annal idrakat tanqasim ila yaqin wa Dan telah nampak kepada kita semuanya bahwasanya idrokat pengetahuan pengetahuan pengetahuan manusia itu terbagi menjadi yakin dan don wa waham wa syak. Ingat ya, yakin, don, waham sama syak. Wa hadza 'inda siapa? 'Inda al-usuliyin. Amma 'inda al-fuqaha fa yaqulun imma yaqinun wa imma syakkun. Fuqaha cuma dua ada, yakin atau syak dah. Menurut ahli usul ada empat, yakin, syak, don, waham. Kalau yakin namanya ilmu maksudnya. Karena ilmu itu apa? Dengan adanya ilmu akhirnya terwujudkan apa namanya? yakin. Nah, barakallahu fikum. Fayudkhiluna adzan wal wahm fi syakki. Maka mereka masukkan dzan dan waham itu pada asyak itu keraguan. Ba'da dzalika intaqala al-mu'allifu ila ta'rifi usul fikhi, yakni ma huwa usul fikih bi'tibarihi isman li hadzal fan. Maka setelah itu beliau al-mu'allif al-Imam Al-Amriti rahmatullah alaih akan berpindah atau beliau berpindah untuk memberikan definisi usul fikih itu apa? Maksudnya adalah apa? Apa itu usul fikih? Ditinjau dari nama Nah barakallahu fikum lihat fan untuk studi atau bidang usul fikih ini. Apa itu usul fikih? Itu pembahasannya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu